Apakah Muhammad Arifi memiliki pemikiran takfiri yang diundang TV Roja? Bukan hanya takfiri. Sekian banyak kesesatan pada Al-Arifi. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Bahkan tokoh besar Ahlus Sunnah. Dikatakan sebagai tokoh besar Mujahid. Dia ini berbayat pada ikhwan muslimin. Dan bukan sekali diperbaharui lagi bayatnya dengan terang-terangan dan dimasukkan dalam berita. Dan membela pembela utama terhadap Ikhwan Muslimin Mesir dan partainya dan tokohnya. Demikian pula pernah ditahdir oleh para ulama karena mempermainkan Al-Quran, membuat seakan-akan Al-Quran dibaca seperti Al-Quran dijadikan bahan tertawaan sehingga membuat para ulama marah kepadanya. Demikian pula dia dalam masalah akhlaknya. Berjabat tangan dengan perempuan. Dan itu ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya mungkin saya nggak agak ragu, nggak percaya. Dikirimkan dengan gambarnya. Demikian pula ucapannya dan duduk bermajlis dengan seorang wanita. Ya walaupun alasannya menasehati dia, biarawati. Masih sekian masalah pada dia. Dan diantara ucapannya yang sesat ketika dia berkata dan itu disiarkan di seluruh TV Arab bahwasanya kalau penguasa itu berbuat kejahatan, kedoliman dan sebagainya yang merugikan diri sendiri, apakah dia bermaksiat atau berbuat dosa minum jangan kita bicarakan dan jangan kita anu kita nggak boleh menghujat pemerintah. Tetapi kalau dosanya adalah yang merugikan umat, masyarakat, maka tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa untuk mengkritik pemerintah, untuk menghujat pemerintah, untuk protes. Itu arif. Ya, mengajarkan. Ya, bolehnya demonstrasi. Pemerintah agar waspada. Jangan-jangan mereka setelah tablik kabar kemudian demonstrasi. Dan itu suudon yang wajar. Karena dia membolehkan hal itu. Bahkan ketika demonstrasi besar-besaran di Mesir, dia puji dengan kalimat aku melihat di tengah-tengah mereka ada sosok malaikat yang menunggang kuda. Masya Allah. Malaikat ikut turun demonstrasi. Astagfirullahaladzim. Dianggap sebagai jihad visabilillah. Bagaimana dengan tugas kantor perpergian ke negeri kafir jika mendapat tugas ya, selama satu tahun. Mohon nasihatnya. Saya jawab ya. Salah sendiri kenapa tanya. Latas alun intub dalakum tasukum. Syekh Utsaimin pernah ditanya masalah seperti itu. Dia menyatakan tidak boleh bepergian ke negeri kafir, apalagi tinggal di sana, apalagi berlama di sana, kecuali dalam rangka dakwah. Selain itu nggak boleh. Nah. Jadi gimana? Gak tahu. Pikirkan sendiri. Apakah dosa bagi suami yang malaikan dari segi nafkah lahir dan batin dan tidak mencukupi perlengkapan baju istri dan lain-lainnya? Nah, ini malah malu bin niat. Kalau dia sudah berusaha, mencari nafkah tetapi gagal atau kurang dan sebagainya, maka hendaklah seorang istri sabar bersama suaminya. Tetapi kalau suami itu melalaikan, dia akan dosa. Karena itu kewajiban. Itu kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri. Sehingga seorang istri harus lihat bahwa oh, suamimu kalau dia sudah berpontang-panting cari maisha tetapi dalam keadaan tetap kekurangan, ya sabarlah. Artinya suamimu bukan orang mukasir. bukan orang yang melalaikan tugasnya, tetapi kalau dia dalam keadaan melalaikan tugasnya, maka ya wailak. Saya ingatkan wahai para suami bahwa engkau bertanggung jawab di hadapan Allah. Bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mencukupi mereka, memberikan makan apa yang kamu makan, memberikan pakaian apa yang kamu pakai, yang yang senilai. Jangan mentingkan diri sendiri. Nah, berikan tempat pada mereka yang layak. Tamam. ada pertanyaan yang sesungguhnya sangat pribadi. Kalau antum kalian pernah bermaksiat dulu di zaman jahiliyah, maka hendaklah kamu bersikap pada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah menyesali perbuatan tersebut. Dan itu syarat untuk diampuni dosamu. Kalau tidak menyesal, itu bukan taubat namanya. Berhenti, tapi gak menyesal rasa bangga, ya. rasa senang, pengen ulangi kembali. Maka itu barakallahu fikum, bukan penyesalan namanya. Ya. Yang namanya penyesalan harus meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang jelek, yang haram, yang terancam dengan ancaman yang berat di sisi Allah, dunia dan akhirat. Artinya dunia pun terancam dengan ancaman azab. Apalagi di akhirat. Ya. Maka hendaklah bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan berupaya untuk mengobatinya dengan amalan-amalan yang saleh. Dan jangan kemudian menginginkan kembali atau membayangkan kembali atau menginginkan agar terulang yang seperti itu naudzubillah. Maka itu namanya engkau belum bertaubat dengan baik. <laughs> Hilangkan pikiran-pikiran itu dengan menyibukkan diri dengan amal saleh. Nah, kalau berkaitan dengan masalah maksiat-maksiat diiringi dengan ketaatan-ketaatan mudah-mudahan akan terlupakan. Kalau maksiat yang berkait dengan perempuan, maka nikahlah. Satu masih ingat, dua. Dua masih teringat lagi yang dulu, tiga. Tiga masih teringat, empat. Nah, insya Allah akan terlupakan. Bolehkah mengucapkan salam kepada jemaah masjid yang terkenal kebidahannya? Ikhwan Ibn sering sampaikan, kalau orang-orang itu dalam keadaan orang-orang awam yang tidak mengerti, ucapkan salam. Mereka ngukur seseorang itu dari adab ketika bergaul. Ucapkan salam, ucapkan paling tidak apa kabarnya Pak. Sehat Pak, cukup. Enam. Kecuali kalau memang kita mendapatkan seseorang yang kemudian bukan hanya ikut-ikutan, bukan orang awam, tetapi dia betul-betul anti dan memusuhi. Maka tentunya kita pun menyikapinya sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Apakah pengobatan bekam dan apa pastu termasuk jenis pengobatan Islam? Iya. Nah, disebutkan bekam dalam hadis bahwa asyifa'u thalatha. Penyembuhan itu tiga. Artinya pengobatan. Syurbatu aslin, minum madu. Wa syurtatu mahjimin. Wa kayyatu nar. Wa ana anha anil kay. Pengobatan itu tiga. Dengan minum madu. Dengan dibekam. Dan dengan kay. Dengan besi panas. Tapi aku tidak suka dengan kai. Yang kai yang ketiga ini makruh. Aku tidak suka kai. Apakah hukum memasang tarif dari pengobatan tersebut sunnah? Tidak. Tidak sunnah. Enam. Karena disebutkan diantaranya tentang masalah harta yang jelek ya, yang diambil dari membekam. <clears throat> Wallahu taala a'lam. Ada yang menakwilkan dari para ulama bahwa itu karena bekam itu kotor berkaitan dengan darah, darah itu berpenyakit dan sebagainya. Dari sisi itu tidak disukai. Ya. Allah alam. Kemudian dijawab oleh orang sekarang, sekarang kan nggak disedot, dulu kan sedot pakai tanduk ya. Sekarang kan enggak, berarti lebih persis, sudah tidak ada lagi bahaya. Al-Muhim, kalau saya melihat sebagaimana apa yang dikatakan oleh masyarakat yang lain, bahwa itu tidak disukai. Tidak disukai, makruh. Bolehkah menjauhi teman sesama salafiyin yang memiliki akhlak yang buruk sebagaimana sebagai bentuk peringatan untuknya? Boleh. Ya. Tetapi yang lebih bagus kamu nasihati dia. Ya. Kamu nasihati dia. Ya. Nah, apalagi ya, yang bukan hanya akhlak yang buruk, tapi manhajnya yang buruk. Ya. Seperti ada pertanyaan berulang-ulang kembali. Ya tentang bagaimana sururiyin, bagaimana hizbin, bagaimana mutalawinin, bagaimana tulkornain, itu sudah selesai pembahasan. Ya. Akhlak yang buruk saja boleh kita jauhi dia. Apalagi kalau manhaj yang buruk. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah.